Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Wa taharatu saniyatu al-huslu huwa lughatan sayalanul ma'i ala syai' wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani bin niyat wa la yajibu fawran wa in asa bisababihi bi khilafi najizin asa bisababihi wal asharu fi kalamil fuqaha dhammu ghainihi lakinil fathu afsahu وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل وموجبه أربعة أحدها خروج منيه أولا ويعرف بأحد خواصه الثلاث من تلذذ بخروجه وتدفق وريح عجين رطبا وبياض بيض جافا وإن فقدت هذه الخواص فلا غسل نعم لو شك في شيء أماني هو أو مدي تخير ولو بالتشهي wa insya'a ja'alahu maniyan wa ightasala wa au madiyan wa ghasalahu wa tawaddaa walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbihi lazimahul ghuslu wa iadatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu ma lam yahtamil 'adatan kaunuhu min ghairihi wa thaniha dukhul hasyafa au qadriha min faqidiha walau kanat min zakarin maqtu'in au min bahimatin au mayitin farjan kubulan au duburon walau li bahimatin kasamakatin au mayyitin wala yu'adu wasluhu lin qita'i taklifihi wa salisuha haidun ai in qita'uhu Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala ta'lim al fada wal istifada wan nafa fa bi jazina Muhammad sallallahu alaihi taharatu tsaniyah wat taharatu tsaniyah al-ghuslu ini masuk pembahasan yang mewajibkan mandi kita sudah selesai dalam pembahasan yang mewajibkan wudhu ya membatalkan wudhu kemudian furudul wudhu kemudian yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu bagi orang yang hadas sudah dibahas semuanya kemudian sekarang diteruskan dengan pembahasan yaitu perkara-perkara yang mewajibkan mandi wat taharatu dan suci yang kedua ini termasuk pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama kan syurutus sholah. Jadi awal bab kan babus sholah. Kemudian di situ ada syurutus sholah. Syurutus sholah di situ yang pertama yaitu apa? Tahara anil hadas ya yaitu wudhu. Sudah dibahas semuanya. Sekarang tahara Bersuci yang kedua yaitu apa? Al-ghuslu. At-taharatu al-ghuslu. Bersuci yang kedua yaitu apa? mandi. Huwa lughatan mandi itu dalam segi bahasa apa? Sayalanul ma 'ala syai'. Mengalirnya air di atas sesuatu. Mengalirnya air di atas sesuatu. Di atas badan, anggota badan atau di atas tanah atau di atas pohon mengalir pokok air yang mengalir itu dikatakan al-huslu dalam segi bahasa. Wa syar'an dalam segi syariat nuhu ala jami'il badan bin niyah. Mengalirnya air nuhu ay nul ma ala jami'il badan ke seluruh badan anggota badan bin niyah dengan niat. Itu dikatakan apa? Dikatakan mandi dalam segi syariat. Walaupun itu mandi sunnah Ya, mandi sunnah atau mandi wajib tetap apa? Binniyah wajib dengan niat. Wala yajibu fawran wa in asa bisababihi bi khilafi najasin asa sababihi. Wala yajibu fawran dan tidak wajib fauran segera. Ketika ada perkara yang mewajibkan mandi, tidak wajib bagi dia untuk segera mandi. Wa in asa babihi, walaupun dia bermaksiat bisa babihi, bisababihi bisababi wujubil ghusli dengan sebab wajibnya dia mandi. Seperti apa? Kain zina. Dia berzina, berarti wajib mandi kan? Penyebabnya karena zina, karena maksiat, karena dosa. Apa di situ dikatakan wajib fauran dia wajib mandi? Enggak. Kenapa? Karena selesai sudah maksiatnya dia. Berzina sudah selesai. Sekarang ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Bikhilafi najasin asal bisa babihi. Berbeda kalau itu maksiat karena apa? E, bikhilaf najasin karena najis. Asal bisa babihi dia bermaksiat karena sebab itu najis. Orang dikatakan talom mukbin najasa itu hukumnya dosa haram. Mengotori dirinya dengan najis itu hukumnya haram. Ngambil najis di apa? diteplokkan atau ditaruh di badannya dia itu hukumnya haram, maksiat berarti dia. Ya Bani, apa wajib membersihkan ini najis? Wajib membersihkan ini najis. Fauron diwajibkan segera untuk menghilangkan ini najis. Kenapa? Kok tidak sama seperti tadi? Ya karena dia tetap dikatakan maksiat madaman najasa fi badanihi. Semenjak najis masih ada di badannya, ya berarti dia tetap dikatakan maksiat. Beda dengan zina tadi. Kalau zina dia bermaksiat wajib mandi zambian. Ketika dia wajib mandi karena zina, zinanya sudah selesai, kewajibannya masih ada, kewajiban mandi. Walajibu fauran tidak wajib segera, tidak wajib segera, cuman ma malam digil ya waget semenjak tidak sempit waktunya. Kalau waktunya sudah sempit, waktu sholat hampir selesai, ya wajib segera mandi. Nah, di situ ujubu tarahi, wajibnya mandi itu tarahi. Wala yajibu fauran tidak wajib segera wa in asal bisa babihi walaupun dia bermaksiat bisa babihi karena sebab mandi. Bi khilafi najasin asal bisa babihi. Berbeda kalau karena sebab najis, asa yang mana dia bermaksiat bisa babihi karena sebab najis tadi. Cuman sini ada beberapa ulama yang mengatakan kalau asa kalau tadi mandi ya la yajibu fauran walaupun dia bermaksiat khilafan li ibnil imad Wawafa Zarkashi Ibn Imad dan Syarikasi mengatakan kalau asal bisa babihi wajib cepat-cepat mandi. Wajib cepat-cepat mandi. Walaupun banyak ulama yang berbeda dengan dua ulama ini aja, yaitu Ibn Imad dan Imam Zarkashi. Wal ashar fi kalamil fukaha dhammu ghainihi. Dan yang lebih terkenal fi kalamil fukaha di dalam kalamul fukaha. Perkataan fukaha orang-orang ahli fikih, dhammu ghainihi mendhammah daripada ghainnya ghuslun. Taharatul ghusli. At-taharatu tsaniyat al-ghuslu. Ya, bi dhammil ghain. Lakin al-fathu afsah. Akan tapi dengan fathah itu lebih fasih. Al-ghuslu. Jadi ada yang mengatakan al-ghuslu, ada yang mengatakan al-ghuslu. Wa bi dhammiha musyarak bainal fi'li wa ma'il ghusli. Kalau dikat, e, dipakai dengan dhammil ghain ghuslu itu musyarak ya e, berbarengan antara pekerjaan dan air yang dipakai untuk mandi. Gitu. Cuman biasanya kalau di kalamul fuqaha sebutkan kitab e, kalau saya kasih foto saja kalau e, idza udifa ilal e, ilal apa idza udifa sabab seperti jum'ah iden itu bidom ghain. Ghuslul jum'ah, ghuslul iden. Ya, kalau diidofahkan dengan syai' ya seperti baju. tidak udifa ila thawb seperti baju ya. Ya apa ini? Ghuslu, ghuslu thawb. Bukan ghuslu thawb. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian wa mujibuhu Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu arbaatun, ada empat. Sebagian mengatakan enam. Ya, banyak kitab mengatakan malah enam yang mewajibkan mandi. Mana sini dikatakan wa mujibuhu yang mewajibkan mandi arbaatun, ada empat. Yang pertama ahaduhu ahaduha, salah satu daripada empat, khuruju maniyihi awalan. Keluar maninya awalan pertama kali keluarnya maninya pertama kali. Sini katanya mani eh huruju mani nafsihi. Keluar maninya dirinya sendiri. Awalan pertama kali keluar, berarti ini ada dua get, dua syarat. Harus mani dirinya sendiri, kemudian pertama kali keluar, baru itu dikatakan wajib mandi. Loh, apa ada mani bukan dirinya sendiri bisa keluar dari tempatnya? Ada. Bagi perempuan Perempuan ya kalau seandainya dia eh, apa ini berhubungan dengan seorang laki berhubungan dengan seorang laki dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dia masih kecil masih kecil masih umur di bawah ya, di, di bawah umur ya umur tujuh tahun atau enam tahun masih berhubungan dengan seorang laki Kemudian dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena masuk hasyafa ke faraj. Nanti ada perkara yang wajibkan mandi setelahnya. Setelah mandi, keluar lagi air mani dari perempuan tadi itu. Itu maninya siapa? Tidak mungkin, tidak mungkin maninya lelaki. Berarti itu maninya perempuan. Bukan khuruju mani nafsihi ini. Mani siapa? Mani rojul. Apa wajibkan mandi bagi perempuan tadi? Tidak mewajibkan mandi karena keluarnya mani. Kenapa? Karena bukan mani dirinya sendiri. Maninya lelaki. Itu surahnya yang dikatakan bukan khurujumani nafsihi. Kalau terus kemudian dikatakan awalan, pertama kali keluar. Maninya itu yang pertama kali keluar. Surahnya yang tidak pertama kali keluar gimana? Bukan berarti keluar mandi kemudian keluar lagi setelah itu tidak wajib mandi bukan. Maksudnya ketika dia keluar mani, maninya tadi diambil lagi dimasukkan lagi. Dia dia keluar mani mandi. e, keluar apa? Keluar mani dia mandi. Setelah mandi mani yang tadi keluar diambil, dimasukkan lagi. Kemudian keluar yang dimasukkan tadi itu keluar lagi. Apa mewajibkan mandi? Tidak mewajibkan mandi. Kenapa? Itu sudah keluar dimasukkan lagi. Keluar lagi berarti tidak mewajibkan mandi. Cuman batal wudhunya karena keluar dari salah satu dua jalan. Nah, itu berarti syaratnya khuruju manihi mani dirinya sendiri awalan keluarnya pertama pertama kali. Kemudian di situ ada tanda-tanda mani. Mani itu biasanya maun abyadun sahinun. Biasanya air mani itu putih, kental. Kemudian yakibuhu futur, biasanya setelah keluar mani itu lemas. Ya, biasanya lemas. Kemudian tidak ada eh, yang kasih syahwah, sudah tidak ada syahwat lagi dah. Biasanya. Cuman tanda yang paling meyakinkan bahwa itu adalah mani di antara tiga ini, yaitu yang disebutkan dalam Fathul Mu'in ini. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi tsalats. Dan diketahui itu mani dengan salah satu khusus-khususnya as-salas yang tiga. Itu maksudnya apa? Tanda-tanda yang tiga ini yang akan disebutkan. Kalau memang ada di antara tiga tanda ini walaupun satu berarti itu dikatakan mani. Tidak harus kumpul semuanya. Yang pertama apa? Mintalah dudin bihurujihi dari enak ketika keluarnya. Merasakan lezat, merasakan enak ketika keluarnya. Itu tanda yang pertama. Walaupun tidak ada tadafuk, walaupun baunya tidak seperti yang akan dikatakan tadi. Kalau memang ada taladud berarti itu tanda daripada mani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua au tadafukin atau dengan tadafuk yaitu keluarnya tersendat-sendat. Dufaat ya dufaat ya, keluarnya tersendat-sendat. Walaupun tidak merasakan enak kalau memang keluarnya tersendat-sendat tetap dikatakan mani aurihi ajinin radban wabayal di baydin jafan atau baunya seperti adonan di situ ajin ay ajinul bur adonan gandum ajin maksudnya di situ ada ajinul bur yaitu adonan gandum radban ketika basah jadi masih kalau keluar terus ketika basah di bau baunya itu seperti adonan daripada uh, bur gandum. Wabayadi baidin dan baunya seperti putihnya telur jafan ketika ketika sudah kering. Jadi ketika mani sudah kering dia bangun tidur dilihat kering loh. Ini kok ada bahasa ini bekas daripada seperti mani dilihat oh sudah kering dibau seperti putihnya telur. Ya Bani, ini termasuk tanda daripada mani. Jika ada di antara tiga ini berarti itu dikatakan mani. Fa'infu in hadil khawas, kalau memang tidak didapatkan daripada tanda-tanda semuanya ini, fala maka tidak wajib mandi. Berarti kalau tidak ada tiga tanda ini, berarti bukan dikatakan mani. Loh seandainya keluar dengan salah satu daripada tanda ini atau ada semua tanda ini, cuman warnanya bukan warna seperti mani, warnanya seperti warna darah. Apa itu dikatakan mani? Tetap dikatakan mani walau kharaja ala ala launi damin abid. Walaupun keluarnya seperti warna darah yang kental, tetap dikatakan mani kalau memang ada di antara tiga, tiga, tiga tanda ini. Itu karena biasanya kalau warnanya seperti itu biasanya karena terlalu banyak ya keluar atau karena sakit. Terus di situ kadang-kadang dikasih tanda ya kalau war, apa e, maninya laki itu keluarnya putih kendal, kalau perempuan itu agak encer cuman warnanya agak kekuningan. Itu tidak harus. Kemudian ada di antara arti dari mani keluarnya itu berarti setelahnya akan lemes. Ya tidak harus juga. Yang menentukan daripada tanda-tanda mani ya yes, tiga ini dok. Kalau tidak ada tiga tanda ini berarti bukan dikatakan mani. Tapi kalau ragu, Ya, biasanya banyak orang yang ragu. Kalau dia ragu, ya. Kalau dia ragu, Bangun tidur dilihat ada sesuatu yang basah. Cuman dia nggak tahu apakah itu mani atau madi. Ragu dia. Ya apa hukumnya? Naam. Lau syakka seandainya dia ragu fi syai'in di dalam sesuatu. Amaniyun huwa au madiyun? Apakah itu mani atau madi? Ini banyak ini yang gitu. Ini mani apa madi ya? Bangun tidur tahu-tahu basah. Ya ini hukumnya? Takhayyara, maka dia boleh milih. Takhayyara walau bitasyahi, walaupun dengan kesenangan, tidak harus dengan istihad. Walaupun dia pilih-pilih, wis tak nomani ya wis. Wis tak nomadi dia ya, wis, terserah, boleh. Takhayyara dia boleh milih walau bitasyahi. Walaupun dengan apa? kesenangan dirinya. Fa sya'ab maka jika dia berkehendak ja'alahu manian, dia menjadikan itu yang dia ragu tadi mani. Berarti apa? Waktu asal wajib mandi kalau dia wis ini tak jadikan mani aja, berarti wajib mandi. Au madhiyan atau dia menjadikan madhi wa ghasalahu wa tawaddaa, maka wajib membasuhnya ya wa ghasala ma asabahu membasuh daripada yang kena daripada badannya wa tawaddaa dan wajib wudu. Kenapa? Karena madhi hukumnya seperti air kencing, najis dan mewajibkan wudu. Terserah. Jadi dia boleh milih kalau dia ragu, udah anak jadikan mani aja. Berarti dia wajib mandi dia wajib mandi. Udah anak jadikan mandi aja, berarti tidak wajib mandi, cuman yang terkena daripada mandi tadi itu wajib dibasuh dan dia wajib wudhu. Yang lebih ahsan apa? Mengerjakan semuanya, menjadikan mandi dan mandi, dibasuh yang terkena bajunya, kemudian dia mandi. Itu yang lebih lebih baik, tiap. Tapi sekarang ada permasalahan gini. Ada seseorang bangun tidur tahu-tahu di kasurnya atau ya, ya di kasurnya di virusnya ada mani. Ini mani siapa ini? Dia tidak merasa keluar. Ya ini hukumnya? Kalau memang tidak ada yang tidur selain dia, ya jelas maninya dia. Kalau memang tidak ada tidur, yang tidur di mana di virusnya, di kasurnya, ya berarti itu mandinya dia. Berarti apa? Ya wajib mandi. Berarti dia wajib mandi. Kalau ada yang tidur selain dia dan memungkinkan keluarnya dari yang lainnya, dua orang tidur di situ, tahu-tahu di kasurnya ada mani. Yang satu mengatakan bukan milik ana, bukan mani ana ini. Yang kedua juga ngomong ini bukan milik ana. Apa wajib dua-duanya mandi? Tidak wajib dua-duanya mandi, cuman disunahkan bagi keduanya untuk mandi. Salah semua tidak mengaku kok itu maninya siapa. Kalau tidur bersama orang lain, cuman tidur bersama orang lain ini orang lainnya ini tidak memungkinkan untuk keluar mani. Kenapa? Masih kecil. Tidur bersama anak masih umur 4 tahun. Ada mani di kasurnya. Maninya siapa ini? Ya maninya dia. Tidak mungkin dari mani anak yang umur 4 tahun tadi itu. Ini pembahasan di sini. Kemudian nanti akan dibahas juga kalau seandainya dia mengetahuinya setelah beberapa hari apa? Setelah beberapa waktu dia pakai sarung. Waktu pakai sarung dilihat, loh, kok ada bekas mani? Ini kapan keluarnya mani ini? Tidak ada yang pakai sarung itu kecuali dia. Loh, ini siapa nih yang pakai sarung ini? Yang pakai sarung dia toh. Kemudian kapan keluarnya mani? Wah, ini ada kemungkinan keluar mani karena apa? Karena sarung ini sudah dipakai dua hari. Sudah dipakai dua hari. Terus siapa ya ini hukumnya? Apa wajib menggoloi semua sholatnya mulai dua hari? Dilihat. Kalau memang dia ada e, tidak ada kemungkinan pasti setelah itu dia wajib golok seperti dia tidur kan berarti setiap kali dia dua hari Berarti setiap seandainya dia setiap malam tidur, berarti ada kemungkinan keluarnya mani itu kan waktu tidur, karena dia nggak tahu. Dia tidak merasa keluar mani, berarti keluarnya itu ketika tidur. Tidur dua hari, hari pertama dan hari kedua. Berarti yang pasti tidak mungkin dia tidak dalam keadaan junub hari keberapa? Hari kedua. Berarti dia wajib menggoloi hari yang kedua. Hari yang sebelumnya mulai dia pakai sarung disunahkan untuk menggoloinya. Hari yang kedua wajib menggoloi. Ya kalau seandainya dia taunya maghrib, ya tidurnya mulai ya bangun tidur subuh, berarti subuh digoloi, duhur digoloi, kemudian asar digoloi, maghrib dia tahu. Berarti ini wajib golok. Sebelum itu, sebelum subuh, berarti dia kan antara tidur dengan tidur itu disunahkan untuk menggoloinya. Itu yang ada tafsirnya nanti. Man di sini tidak disebutkan semuanya. Di situ dikatakan walau ra'a maniyan mujaffafan, seandainya dia melihat mani yang sudah kering. Fi nahwi saubihi, di semisal bajunya. Kalau di tuhfa bukan mujaffafan, muhaggagon. Kalau di kitab tuhfa bukan mujaffafan cuman muhaggagon. Seandainya dia melihat mani mujaffafan yang sudah kering finah wisaubihi di semisal bajunya. Lazimahul huslu maka wajib bagi dia mandi. Wajib bagi dia mandi kalau memang ya di bajunya tadi tidak ada yang pakai kecuali dia. Kalau bajunya urunan ya sehari pakai ya sehari pakai dia, sehari pakai temannya. Setelah dua hari baju dipakai ternyata kelihatan ada bekas maninya dan mereka mengaku semuanya tidak mengaku bahwa itu bukan dari dia. Ya Pak, dia udah wajib mandi. Ya. Biasanya anak di pondok-pondok biasa sarungannya urunan ya, sarungnya urunan, ijol-ijolan ya. Ijol-ijolannya apa itu? Ya kalau memang ada kemungkinan dari yang lainnya tidak wajib mandi. Kalau tidak ada kemungkinan kecuali dia, sarungnya dia kok. Tidak ada yang pakai kecuali dia. Ya berarti wajib bagi dia mandi. Wa tukul di salatin dan wajib mengulangi semua salat tayagonaha yang dia meyakininya dahu setelah itu mani, setelah keluarnya mani. Jadi wajib mengulangi sholat yang dia yakin bahwa itu uh, apa salat dia lakukan setelah keluarnya mani. Kalau dia taunya maghrib tidurnya waktu bangun tidur subuh berarti dia wajib mengulangi salat subuh, luhur, asar, maghrib dia tahu sudah. Wajib diulangi salatnya tiga. Malam yahtamil ada takaunihi min ghairi semenjak tidak memungkinkan kebiasaan adanya itu sob min ghairi dari yang lainnya. Ya, kalau memang dari yang lainnya ada kemungkinan seperti tadi itu sarungnya dipakai banyak orang, ya berarti tidak wajib mandi, cuman disunahkan bagi dia, ya eh, apa ini disunahkan bagi dia untuk mandi. Hmm? Tadi di situ berarti pembahasannya Eh, sangat singkat. Cuman padahal di situ ada pembahasan yang lain itu yang tadi ya, seperti yang terangkan tadi. Hmm. Tapi di situ ada pembahasan masalah mani uh, mani yang keluar kan tadi dikatakan huruju manihi, keluar maninya dia. Keluar maninya dia ya dari jalannya, jalan yang biasanya. Kalau seandainya bukan dari jalan yang biasanya, sakit dia yang asli tertutup. Eh, seperti pembahasan masalah keluar kencing ya. Cuman di sini ada perbedaan sedikit. Kalau seandainya tempat aslinya tertutup, keluar mandi dari tempat lain, apa wajib mandi? Kalau tempat yang aslinya tertutup mulai dia e, mulai dia lahir, berarti khalqi, mulai dia lahir sudah tertutup. Berarti keluar dari manapun air mani mewajibkan mandi. Keluar dari manapun mani itu mewajibkan mandi. Indah ibn Hajar walau minal manafid walaupun keluar dari lubang. Cuman syaratnya mustahkiman. Ya, bukan keluarnya karena sakit. Keluarnya memang itu mani, bukan keluar karena sakit. Nah, itu kalau apa memang yang tertutup asli khalqi mulai diciptakan. Kalau enggak kalau dia asalnya berfungsi yang asli kemudian tertutup karena sakit. Yang asli ditutup karena sakit. Kemudian keluar mani, dilihat kalau dari sulub ya sulupnya lagi dari tulang, sulupnya lagi tulang sulup itu mulai apa ini leher, tulang punggung leher sampai bawah fagar sampai apa tulang punggung yang bawah. Nah, di situ seandainya dia di ujung tulang punggung yang keluar uh, keluar mani dari situ berarti wajibkan mandi. Kalau dari tempat yang lain enggak. Kalau perempuan mintara ibil mar'ah dari tulang yang ada di sodriha di apa dadanya itu yang mewajibkan mandi kalau memang tertutup yang asli kalau yang asli terbuka keluar dari tempat lain ya tidak wajib mandi kalau yang asli terbuka cuman dibu apa keluar dari tempat lain dibukakan jalan lain tidak wajib mandi walaupun itu dari sulub atau dari taraibnya perempuan. Baik. Ada pertanyaan? Sebetulnya banyak permasalahan-permasalahan ya. Banyak permasalahan-permasalahan. Cuman ya apa? Panjang kalau mau bahas. Tapi ada pertanyaan? Di situ di apa jelaskan dalam Al-Qur'an itu Jelaskan dalam kenapa kok di Al-Qur'an tidak di apa? tidak dikasih tahu cara-caranya untuk mandi. Kalau caranya wudhu kan ada. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau untuk mandi ndak. Fa in kuntum fa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu junub, udah bersucilah. Kok enggak dikasih tahu cara-caranya mandi gimana bersuci? Karena itu adalah dari termasuk agama yang diteruskan dari Nabi Ibrahim. Mereka itu orang-orang Arab ketika sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka ketika junub, ketika keluar mani, mandi. Ketika dia dalam keadaan junub, mereka mandi. Karena itu adalah agama daripada Nabi Ibrahim. Karena itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa? Caranya sudah tahu semuanya. Kalau wudhu, tidak semuanya tahu. Itu karena apa? Syariat daripada Nabi Muhammad. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ada pertanyaan bagaimana uh, anggota yang sudah terlepas apa wajib kita basuh saat kita janabat seperti uh, waktu janabat kita potong rambut atau potong kuku itu apa wajib dibasuh? Ya, sebetulnya itu nanti masuk pembahasan furudul wusul yang mewajibkan mandi nanti. Yang mewajibkan mandi nanti wajib dibasuh seluruh anggota itu nanti dibahas di situ. Cuman masalah itu Ya, untuk yang potongan rambut, potongan kuku itu tidak wajib dibasuh. Tidak wajib dibasuh walaupun ada pendapat yang mengatakan ya akan dibangkitkan nanti di hari kiamat semua daripada anggota badannya dia. Hukumnya tidak wajib, cuman lebih baik lebih baik ketika dia junub tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak memotong apapun sebelum dia mandi. Cuma nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam pembahasan furudul usul. Ada lagi Ustaz. Kita saat kita mau mandi sudah ada niatan mau masuk ke kamar mandi, mau mandi. Tapi saat mandi kita lupa. Tapi biasanya kalau mandi biasa itu tidak keramas. Tapi langsung kita keramas gitu aja. Apakah itu sudah cukup dengan tanda-tanda keramas itu tanpa niat lagi? Karena sebelumnya sudah ada niatan mandi. Gitu keramas apa cukup sebagai niat untuk mandi? Ya tidak cukup. Podo ambil sahur, ya, dia sahur cuma tidak niat puasa, tidak cukup. Dengan dia sahur bukan berarti itu niat. Dengan dia keramas bukan berarti dia itu niat mandi. Ada yang lain? Ada yang mau nambahi? Silakan. mau Mulambai. Cuma sebenarnya masalah niat itu Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya hakikohnya niat itu adalah ismamul ghalab. Yang penting adanya kemantapan atau pengukuhan hati. Sehingga Pak bukan e, dengan menyatakan niat melafatkan niat di dalam hati. Jadi bukan itu. Sehingga kalau sudah ada kemantapan niat Walaupun itu misalkan apa tanpa ada pelafatan lagi di dalam hati, Al Imam Al Ghazali menyatakan itu adalah sudah niat karena niatnya adalah al qasdu. Al qasdu ilal fi'li menyengaja mengerjakan sesuatu yang intinya adalah ismamul galab. Yang penting sudah mantap untuk mengerjakan uh, janabah, maka itu sudah dianggap sebagai niat menurut Al Imam Al Ghazali. Talafut itu kan memang terjemahanul galab ya. Jadi tidak bisa bahasanya hati disamakan dengan bahasanya lisan. Saya niat mandi dalam hati tidak bisa. Bahasanya hati al tadi itu sudah. Tidak perlu kita was-was itu harus eh, sesuai dengan bahasanya lisan begitu. Nah. nggak tahu dia corona ya ini Hah? apa bisa dikatakan corona ya dia kan masuk ke kamar mandi sudah ketongan dia tapi ketika masukkan air dia lupa nah, ya kan berarti harus membedakan karena mandi itu ada ada ada ada ibadah nggak seperti ya, ini Ya, kalau seandainya dia tidak tidak jenabat, apakah mandi begitu aja sudah bisa di, bisa dideteksi sudah. Sebab tasyubih waswas itu bisa. Ada yang perlu di menambahi? Bapak. Ada seseorang telah keluar mani entah itu dengan karena jima ataupun karena keluar mani dengan sendirinya. Kemudian mandi. Setelah mandi, mungkin itu keluarnya malam ya. Setelah itu mandi. Setelah mandi di pagi harinya keluar lagi itu mani dari jadi ada sisa di kosabu zakarnya. Keluar lagi apakah dia wajib mandi lagi? Kalau untuk lelaki ya kalau untuk lelaki ada di situ di kitab kalau seandainya keluar mani lagi, bukan dimas, bukan seperti surah yang tadi yang pertama. Dia keluar mani, diambil lagi, kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu keluarnya lagi tidak wajib mandi. Cuman kalau seandainya dia sudah keluar, kemudian mandi, keluar lagi mani, wajib mandi lagi. Untuk perempuan ada gambaran itu adalah mani yang lainnya. Jadi situ yang mewajibkan mandi keluarnya mani, mani dirinya sendiri. Walaupun sudah mandi keluar lagi ya wajib mandi lagi. Kalau untuk perempuan, nah, di situ ada pembahasan kan tadi, kalau seandainya berhubungan antara laki dengan perempuan yang masih kecil, masih di bawah umur, berhubungan wajib mandi kan perempuan dari itu? Wajib mandi walaupun sebetulnya wajibnya seketika dia balik. Cuman seandainya dia dikatakan mandi. Setelah dia mandi, kemudian keluar lagi mandi, Tidak mungkin maninya itu perempuan. Pasti itu maninya laki. Karena itu tidak mewajibkan mandi. Atau seandainya dia berhubungan dia tidur minum pil obat tidur tidak tahu dia dihubungi sama sel selaki bangun tidur wis diwarai kon mang eh mandi wajib mandi kamu ya berhubung aku berhubungan ambek kon turu tidak kerasa sama sekali dia tidak terasa sama sekali Ma mandi dia setelah mandi keluar lagi mani apa wajib mandi tidak wajib mandi kenapa bukan maninya dia tidak mustarak antara maninya laki dengan perempuan pasti maninya laki itu karena itu tidak wajib mandi Syaratnya mani dirinya sendiri dan maninya pertama kali yang keluar.